بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kita sedang mempelajari matan ucapan Sa'di rahimahullah, thumma yanhadu yanhadu mukabbiran ala sujudi qadamai kemudian bangkit berdiri dari sujud serai bertakbir dengan cara bersandar pada bagian terdepan permulaan dari kedua telapak kaki Mas, tiga masalah di sini yang dibahas masalah pertama sudah dibahas ya yaitu bangkit dari sujud dengan takbir peralihan dimulai saat mengangkat kepala dari sujud dan berdasarkan masalah kedua yang telah juga kita bahas berdasarkan tarjih ya, bahwa disunnahkan jalsa istirahat disunnahkan duduk istirahat sejenak maka takdir perahian ini diselesaikan, dituntaskan sebelum duduk tegak sempurna. Jadi awal mengangkat kepala dari sujud ber, mulai bertakbir sambil beralih terus bertakbir dan takbir dituntaskan sebelum duduk sempurna. Allahu akbar. Nah, karena ini takbir peralihan. Jadi ketika sudah duduk istirahat, tidak ada yang dibaca. Tidak ada doa, tidak ada zikir. Ya. Dan singkat sekali hanya untuk istirahat berdasarkan dua hadis yang telah kita pelajari hadis Abu Hamid As-Sa'idi dan hadis hadis Abu Hamid As-Sa'idi yang sahih ya yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya ya dan hadis Malik Ibn Al-Huwairis riwayat Al-Bukhari penetapan jasa istirahat kemudian selanjutnya bangkit dari jalsa istirahat untuk berdiri sudah tidak bertakbir. Sudah kami sampaikan Ibnu Ibnu menegaskan hal ini dalam Fathul Jalalul Ikram argumennya alasannya karena takbir peralihan telah dibaca saat bangkit dari sujud untuk duduk istirahat. Jadi sudah sudah selesai Nah, jadi bangkit dari duduk istirahat ke berdiri tanpa takbir. Dan apa yang ditegaskan Ibnu Utsaimin ini ini yang benar dalam madhab Hambali. Ini yang benar dalam madhab Hambali. Ini tambahan kami menemukan dalam Al-Insaf masalah ini dibahas. Al-Murdawi menukil bahwa yang benar dalam madhab Hambali saat bangkit berdiri dari duduk istirahat adalah tanpa takbir. Al-Murdawi, penulis kitab Al-Insaf, menyatakan dalam Al-Insaf bahwa yang benar dalam madhab Hambali saat bangkit berdiri dari duduk istirahat ya untuk bangkit berdiri dilakukan tanpa takbir dan Ibnu Muflih juga mendahulukan ini dalam kitab al-furu' ya ini yang kita pegang ini yang benar nah sekarang kita masuk ke masalah ketiga masalah terakhir yaitu tata cara bangkit berdiri yang ditetapkan oleh Sa'di rahimahullah pada matan adalah ada suduril qadamain bertopang pada bagian terdepan dari kedua telapak kaki. Ya. Itu mazhab Hambali. Ya, itu mazhab Hambali itu yang ditetapkan di matan Muhammad Salihin oleh Sa'di rahimahullah. Kata Al-Qadi Abu Ya'la kata Al-Qadi, anda ingin memberi ko, e, kaidah faedah buat antum. Jika antum baca kitab fikih, kita baca kitab Syafi'iyah, Al-Majmu' misalkan atau Syarah Nawawi, Syarah Sahih Muslim, dia mengatakan qala al-qadi. Itu cuma disingkat biasanya. Qala al-qadi berkata al-qadi. Al-qadi yang dimaksud qadi Iyad, itu Syafi'iyah, al-qadi Iyad. Jika baca Al-Mughni baca Al-Insaf, kitab-kitab Hanabila mengatakan qala al-qadi Al-Qadi yang dimaksud Al-Qadi Abu Ya'la. Kalau tidak paham ini bingung. Nanti dicampur-campur. Ya. Jika dalam kitab Hanabila al mughli dan yang lainnya mengatakan qala Al-Qadi yang dimaksud Al-Qadi Abu Ya'la. Ya, dalam Al-Majmu' Syarah Muslim, Anda mengatakan qala Al-Qadi maksudnya Iyad. Al-Qadi Iyad. Di kalangan Hanafiya juga ada Al-Qadhi. Nah, murid senarnya Abu Hanifah, antum sudah kenal. Baik, kita fokus sekarang ke pelajaran Al-Qadhi. Kata Al-Qadhi, eh, eh, Ibnu Qudam mengatakan, Qala Al-Qadhi. Nah, Al-Qadhi yang dimaksud Al-Qadhi Abu Ya'la. Tayyib mengatakan bahwa tidak ada pendapat lain dari Ahmad selain ini. Jadi riwayat dari Ahmad hanya satu untuk masalah ini. Tidak seperti jalsa istirahat, istirahat ada dua dua dari darinya. Adapun ini hanya satu. Kata eh, al qadi <laughs> Iyad kata al qadi Abu Ya'la menegaskan. Kata al qadi Abu Ya'la menegaskan. Nah, bahwa tidak ada pendapat lain dari Ahmad selain ini. Baik. Pendapat ini berdalil dengan beberapa hadis ya, beberapa hadis yang menjadi pegangannya. Nah, sudah jelas ini ya. Apa hadis-hadis itu nanti akan di dibahas. Nah, pendapat yang kedua bangkit berdiri dengan bersandar di atas tanah dengan kedua telapak tangan bersandar di atas tanah dengan kedua telapak tangan ini pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Pendapat siapa? Malik dan Asy-Syafi'i. Pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Adapun Ibn Uthaymin di atas madhabnya. Di atas madhabnya madhab Hanbali. Fuqaha Hanabila di atas madhab mereka. Nah. Pendapat yang kedua ini bersandar di atas tanda yang kedua telapak tangan. Pendapat Imam Malik dan Imam ash Syafi'i. Ini yang dipilih oleh Al-Albani dan muridnya Al-Wadi'i. Dalil pendapat yang kedua ini adalah hadis Malik Ibn al-Huwairith. Pendapat Malik Ibn al-Huwairith radhiyallahu an. Lagi-lagi ya, yang meriwayatkan sifat ini dari Nabi alaihi wasallam adalah Malik Ibn al-Huwairith. Malik Ibn al-Huwairith sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memper, mempraktekkan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada praktiknya yang diriwayatkan. Wa idza rafa'a ra'sahu anis sajdati thaniyati jalas. Wa idza rafa'a ra'sahu anis sajdati thaniyati jalasa wa'tamada 'ala al-ardi thumma qama wa'tamada 'ala al-ardi thumma qama wa idza rafa'a apabila dia mengangkat ra'sahu kepalanya anis sajdati tsaniyah dari sujud yang kedua jalasa ia duduk Duduk apa ini? Jalsa istirahat, beristirahat sejenak. Wa'tamada 'alal ardi dan dia bersandar di atas tanah. Bersandar di atas tanah. Thumma qama, kemudian dia berdiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Ya. An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Dengan lafaz dengan lafaz Fa'idha rafa'a sahuminas saja dari tsaniyah Kemudian apabila dia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, fi awali rakaah, fi awali rakaah di rakaat pertama istawa qa'idan istawa qa'idan ia duduk dengan tegak ini duduk istirahat thumma qama fa'tamada 'alal ard. Thumma Lalu dia bangkit berdiri dengan bersandar di atas tanah. Kata Al-Albani untuk riwayat ash syafii dalam Al-Um tadi, <clears throat> An-Nasai dan al bayhaqi kata Al-Albani dalam Ad-Dhaifah pada jilid 2 halaman 391. Jilid 2 halaman 391 sanatnya sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ada sanadun sahih ada syarat Al Bukhari dan Muslim. Berikutnya Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra ya. Nah. Biasanya kalau dimutlakkan riwayat Al-Baihaqi tanpa menyebut kitabnya biasanya dimaksud adalah As-Sunanul Kubra. Nah. Bukan As-Sunanul Sugra, bukan juga Al-Ma'rifat. As-Sunan wal Afaq. Tapi As-Sunanul Kubra. Baik. Al Bayhaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari riwayat Al Azraq bin Qais dari jalur riwayatnya siapa? Al Azraq bin Qais. Nah, jalurnya siapa? Al Azraq bin Qais. Sayyid. Ra'aitu Ibnu Umar kata Al Azraq bin Qais, ra'aitu Ibnu Umar. Aku telah melihat Ibnu Umar إذا قام من koma إذا قام من الركعتين اعتمد ardi الأرض بيديه اعتمد على ardi بيديه apabila berdiri dari dua rakaat pertama dia bersandar di atas tanah dengan kedua telapak tangannya nah di sini eh, riwayat ini ada tasrih biadaihi ya ada lafaz biadaihi bersandar di atas tanah biadaihi dengan kedua telapak tangannya nah, meskipun riwayat sebelumnya yaitu hadis eh, Malik ibn al-Huwairid riwayat al-Bukhari dan riwayat al-Syafi'i al-Nasai dan al-Bayhaqi lafadznya hanya i'tamada 'ala al ardh bersandar di atas tanah tanpa penyebutan biadaihi tetapi maknanya sudah jelas. Bersandar di atas tanah tidak ada makna lain kecuali dengan meletakkan kedua telapak tangan. Karena jika tidak bersandar dengan kedua telapak tangan di atas tanah maka berdiri langsung begitu saja. Ya. Adapun kedua telapak kaki memang memang di belakang, memang ketika sujud memang kedua telapak kaki ditegakkan ya dalam keadaan e, tegak di atas bagian permulaan dari kedua telapak kaki. Nah, jika tidak jalsa istirahat, maka langsung berdiri dengan bersandar dengan itu. Jika jalsa istirahat dulu, diletakkan kembali, ditegakkan kembali di belakang, ya, bersandar dengan bagian depan permulaan telapak kaki, kemudian berdiri begitu saja tanpa bersandar ke tanah. Nah, jadi ketika di sini dikatakan bersandar di atas tanah meskipun tidak diperjelas yang kedua telapak tangan, maknanya jelas seperti itu. Nah, ulama ya semua memahami seperti itu, yaitu bersandar di atas kedua telapak tangannya. Nah, pada riwayat Ibnu Umar, riwayat al Azra bin Qais, dari Nabi dari Ibnu Umar dari Nabi SAW jelas diperjelas di sini biadai dengan kedua telapak tangannya. Nah, رأيت ابن عمر إذا قام من ركعتين يعتمد على الأرض بيديه فقلت لولده walijulasa'ihi. kata Al-Azraq bin Qais ketika dia melihat Ibn Umar cara salatnya begitu faqul maka aku berkata liwaladi kepada putra Ibn Umar wali julasaihi dan berkata kepada teman-teman duduknya teman majelisnya ya la'allahu yaf'alu hadha minal minal kibar la'allahu yaf'alu hadha minal kibari barangkali dia melakukan ini karena sudah tua ya karena sudah tua sudah lemah tidak bisa berdiri dengan bersandar kepada kaki saja tanpa tanpa bantuan kedua telapak tangan bersandar di atas tanah tidak bisa karena sudah tua sudah lemah barangkali itu sebabnya mereka menjawab qalu ya qalu mereka menjawab Putra Ibn Umar dan teman-teman majelisnya menjawab la la walakin hadza hakada yakun walakin hakada yakun Ya. Dijawab, tidak, tidak. Bukan karena sudah tua, tetapi memang demikian sunnah. Sunnahnya. Nah, memang demikian. Ya. E, tata caranya. Nah. Walakin hakada yakun. Memang lah tata caranya. Jadi bukan karena tua tetapi memang demikian tata cara sholat. Baik. Kata Al-Albani dalam Ad-Da'ifah pada jilid 2 halaman 392, sanad ini bagus, jajid. Semuanya thiqah, terpercaya. Ya, terpercaya. Ucapan mereka mengatakan hakada yakun, memang demikianlah tata caranya. Jelas-jelas menunjukkan bahwa Ibnu Umar melakukannya dalam rangka mengikuti sunnah sholat. Bukan karena tua atau lemah. Bukan karena tua atau lemah tubuhnya. Tetapi ya dalam rangka mengikuti sunnah sholat. Yang menjawab ini putranya, julasanya, teman-teman majelisnya, murid-muridnya Ibn Umar. Ya, mereka telah belajar dari Ibn Umar, mengetahui dari Ibn Umar bahwa memang itu sifat sholat ya yang ditiru oleh Ibnu Umar dari Nabi alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka mengatakan La, bukan karena tua. Hakada yakun. Lakin hakada yakun. Memang demikianlah tata caranya. Ini jelas menunjukkan bahwa e, Ibnu Umar melakukan itu dalam rangka mengikuti sunnah sholat bukan karena tuanya atau lemahnya tubuhnya bukan nah kemudian eh, Al Albani rahimahullah juga memper, semakin memperkuat mahab ini dengan hujjah yang beliau sampaikan dalam kitab Tamamul Minnah di halaman 197 Al-Albani mengatakan konsekuensi sunnah ini ya konsekuensi sunnah ini min lawazim hadhihi sunnah sahihah kata beliau konsekuensi sunnah ini adalah mengangkat kedua lutut sebelum kedua telapak tangan nah itu konsekuensinya konsekuensi bersandar dengan kedua telapak tangan di atas tanah konsekuensinya mesti kedua lutut diangkat dulu ya konsekuensi sunnah ini adalah mengangkat kedua lutut sebelum kedua telapak tangan karena kata beliau karena tidak mungkin bersandar di atas tanah kecuali dengan cara ini. Kecuali dengan cara ini. Ya, kedua lutut diangkat terlebih dahulu. Lantas bersandar dengan kedua telapak tangan. Nah, selanjutnya beliau mengatakan, inilah yang selaras dengan hadis-hadis yang melarang tasabbuh menyerupai hewan dalam sholat terkhusus ya terkhusus hadis Abu Hurairah terkhusus hadis Abu Hurairah yang melarang meniru cara onta dalam menderum di tanah ya meniru cara onta ya saat menderum di tanah. Dalam menderum di tanah. Karena onta bangkit dari tanah, cara turunnya kita sudah pelajari, kan begitu. Onta terlebih dahulu menjatuhkan dua kaki depan. Tapi dengan itu dia berlutut. Dengan itu maknanya berlutut. Kenapa sudah kita pelajari ya dalam dalam ilmu hewan ya lututnya ada di kaki de depan. Jadi dengan itu dia berlutut. Oleh karena itu kita selesai dengan tangan dulu. Setelah dia berlutut barulah menjatuhkan dua kaki belakangnya. Nah, kita menyelisihi dua tangan kita dulu kemudian lutut kita. Ketika onta itu bangkit dari menderum ya onta mengangkat dua kaki belakang dulu. Yang belakang dulu yang diangkat. Jadi dua dua kaki dua kaki belakang itu dulu yang diangkat. Dan demikian onta ketika berdiri bangkit dari menderumnya berarti bersandar di atas lu, lutut. Dia bersandar dengan dua lutut yang ada di di kaki depannya dan mengangkat yang belakang terlebih dahulu kemudian menyusui yang depan maka kita menyelisihinya dengan lutut dulu yang diangkat, kita bersandar yang kedua telapak tangan. Ini yang dimaksud oleh Al-Albani, kata beliau. Terkhusus hadits Abu Hurairah yang melarang meniru cara onta dan menurun di tanah, sebab onta bangkit dari tanah dengan bersandar kepada lututnya sebagaimana disaksikan. Maka dari itu, sepatutnya orang yang sholat bangkit berdiri dengan bersandar kepada kedua telapak tangan agar menyelisihinya, agar menyelisihi onta. Ini yang menjadi dasar-dasar hujah-hujah pendapat yang mengatakan bersandar di atas kedua telapak tangan. Nah, nah sekarang bagaimana dengan hadis-hadis yang dipegang oleh pendapat yang pertama? Ya, imamnya adalah Imam Ahmad. Adapun pendapat tadi yang sudah kita dengar hujah-hujahnya imamnya adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, adapun madhab Hambali, imamnya Imam Ahmad, ya dasarnya adalah beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Alaihissalam bangkit berdiri tanpa bersandar di tanah. Jadi langsung berdiri begitu saja. Berarti yang pertama ya. Nah, jadi saat duduk e, menegakkan kedua telapak tangan di belakang, eh, kedua, eh, menegakkan kedua telapak kaki di belakang di atas bagian permulaan ya bagian terdepan dari telapak kaki kemudian mengangkat lutut dan bersandar di atas telapak kaki bagian depannya itu sandarkan kemudian berdiri dengan dengan dengan kuat tentunya karena ini butuh kekuatan karena tidak tidak ada bantuan bantuan telapak tangan bersandar jadi butuh kekuatan ini nah ya Makanya biasanya anda lihat orang-orang yang melakukan ini, apalagi yang gemuk-gemuk ujung-ujungnya dia ya akhirnya tangannya di diletakkan juga dari samping tapi karena khawatir jatuh dia diletakkan dari samping sambil berdiri. Nah, ya, ini yang yang berjalan di atas marhat ini tentunya tidak mengapa jika harus bersandar begitu daripada jatuh. Nah, iya bisa jatuh itu kalau yang gemuk-gemuk ya yang sudah tua yang sudah lemah berat itu nah ada kulihat sekarang kita lihat dalil-dalilnya Naam Al Albani menjelaskan mengenai tahqiq ya hasil penelitian terhadap hadis-hadis mazhab Hambali dalam masalah ini dalam sifat as sifat salat Nabi di halaman 155. Al-Albani menyimpulkan di sana mengatakan adapun hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri bagaikan anak panah qoma kasahmi ya qoma kasahmi berdiri bagaikan anak panah tanpa bersandar pada kedua tangannya. Walayak ya'tamidu ala yadayhi tidak bersandar pada kedua telapak tangannya. Hadis itu kata Al-Albani rahimahullah merupakan hadis yang maudhu' Hadis itu adalah hadis yang berstatus maudhu' palsu. Palsu kata beliau. Itu satu. Kemudian beliau melengkapi mengatakan seluruh hadis yang semakna dengannya seluruh hadis yang semakna dengannya berstatus doif lemah dan telah aku jelaskan ya dan telah aku jelaskan dalam kitab ad-dhaifah dalam kitab ad-dhaifah Nomor silakan dicek ya. Lihat di sana lebih lengkap taktiknya Halaman eh, nomor 562 nomor 929 nomor 967 nomor 968 Ad-Dha'ifah nomor hadis 562 929 967 968. Jadi kesimpulannya eh, hujjah eh, pendapat Al-Imam Malik dan Asy-Syafi'i yang di, didukung oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i lebih kuat Allah alam dan lebih mudah lebih mudah dari segi praktek Terutama mereka yang lemah dan tidak kuat kakinya. Apalagi yang sudah tua. Adapun e, jawaban mereka ya Anda lihat misalkan e, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni ya Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan wa hadithu Malik محمول على أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره Hmm. dia, mereka menjawab pendalilan dengan hadis Malik bin Al-Huairi riwayat Al-Bukhari tersebut sudah kita dengar ya dengan mengatakan seperti ini. Ya, ini uh, ucapannya siapa? Nah, bacakan dari ucapannya Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan hadis Malik dibawa kepada pemahaman ya bahwa hal itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar dengan di atas tanah dengan kedua telapak tangannya. Diriwayatkan oleh Malik bin Khalid itu dikarenakan Nabi merasa berat, merasa kesulitan berdiri ya di atas bersandar dengan kedua telapak kakinya. Bidu'fihi wa kibari karena lemahnya tubuhnya dan sudah tua. Oleh karena itu mereka mengatakan dia memang sudah tua dan sudah lemah, tidak kuat lagi kakinya untuk bertumpu, bertopang dengan kaki, butuh bantuan telapak tangan, maka tidak mengapa bersandar Sebagaimana Nabi melakukan itu ketika sudah tua. Nah ini sama dengan Dars istirahat. Jawaban yang serupa telah kita lewati. Mereka mengatakan Nabi duduk istirahat karena sudah tua. Ya, dan sudah lewat jawabannya. Jawabannya sama dengan di sini. Seperti kata Al-Albani bahwa pada asalnya semua gerakan sholat Nabi itu semuanya adalah eh, sunnah sholat. Ya, artinya memang itu adalah tata cara sholat, sifat sholat, bukan karena satu illat, satu faktor. Tapi memang semua yang dikerjakan Nabi memang itu adalah bagian dari ya, bagian dari sifat salat. Hakada yakun. Seperti yang kita dengar dari eh, putra Ibnu Umar dan julasanya hak walakin hakada yakun. Nah, ini memang itu sifat salat. Dan sudah lewat ya penjelasannya Malik bin al dipesani oleh Nabi ketika hendak pulang ketika 20 hari 20 malam ya bermukim bersama Nabi belajar tata cara salat Nabi dan yang lainnya sekian perkara yang belajar. ketika hendak pulang dipesani oleh Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat kalian sebagaimana melihat aku salat maka Malik bin Al-Huwairith ya min babil amanah ya beliau meriwayatkan apa yang dilihat dari Nabi wasallam bahwa Nabi ketika berdiri bersandar dengan kedua duduk istirahat kemudian ketika bangkit berdiri bersandar dengan kedua telapak tangannya di atas tanah. Nah, jadi kita berjalan di atas eh, di atas kaidah asal bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu memang sifat sholat ya dan kita eh, jangan ya kita jangan mengklaim itu ada faktor ketuaan atau kelemahan sehingga butuh melakukan itu tanpa dalil yang jelas. Wallahu a'lam. Ya, tersisa kita bahas insya Allah pertemuan berikutnya bagaimana sifat kedua telapak tangan ketika bersandar apakah dikepalkan seperti mengadon roti ya ataukah dibuka seperti ini insya Allah pembahasannya Eh, besok malam biidznillah taala. Nah. Mungkin kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu la ilaha illa